Rahim 26 ini kula Wa ta'ala takok sapa jama'atun sapa golongan golongane sahabat Nabi yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Takokane ngene aqribun ana ta iku parek sapa robuna pangeran kita jihi mongko cukup bisi kita hi ing apa nak parek ya cukup tak bisi tok artine nak donga gak bunga-bunga Amba itu untuk ado, nak ado jelas tak bunga-bunga Ifanuna di yang parang tak divisi anto anak ada tak bunga bunga yang sahabat yang betul bedui ini pada jalan mau orang abang ini wa ida salah kaibadi andi fa ini korip nah dikali isi roh Muhammad sopo ibadi anis sange masalah ini sun fa ini mau satu ini sun koribun ku parak parek minhum sanging ibadhi oleh ku parek di ilmi kelawan ngelmu ingsun karena Allah ku perso ya parek Fa'akbar bidali Ujibu nyembadani ingsun dakwat dai ing dongane wong sing donga. Ida daani nalikane donga sapa dai ne ingsun. Mesti ora donga ning gone sebab. Jadi nyembadani dongane sing donga iku ida daani nalikane donga ya ingsun. Paham Mas Bro? Dadi iki ilmu tasawuf kelas tinggi. Jadi Allah nyembadani wong sing donga. Ida daani nalikane donga sapa wong ning ingsun. Orang kok donga ini sebab. Nah, kita kan buatan, tadi misalnya ini karmanda, sampai kepengen haji nak duit aku nol itu dengan aku pati ya. Ya Allah aku kepir haji. Tapi ora pati ya, mantep. ya jadi 10 juta. Ya Allah aku kepir haji. itu lebih mantep. Jadi mantepnya karena Allah apa mergawa wis tabungan ini mulai juta itu. Ya. Jadi lah karena Allah sekali dulu ya jandakani. Ya jangan donga karena faktor Engson, maksudnya faktor karena kudro tua sing wasia, aja. mau kalram mau jadi gak apa-apa misalnya misalnya kedungo, ngomong cek kiri, Ya apa kalau pengen haji? Terus kok usah mikir bakal tuh pengen haji. Tahu urusan. Ya Jadi gak apa-apa misalnya masuk dungo ya apa kalau kula hidup sawi gak masalah. Ya ana sebab aja e, ya orang Kesarat tidak e ada ani Jadi tuh dungo itu sebab. Tidak ada. Gak apa-apa. Jajal. Orang mandi biasa. <laughs> kayak biasa mandi ya, ya nggih ya mandi ra kaget biasa ra mandi Lihat baju buli mongko beci ondung sapa akeh limar ingsun Wajib yu'minu bilan iman sapa wong akeh bi lan ingsun dadi iman kan ingsun ora kan sebab la ala kum itu mau no te wong akeh ku padha nampa hidayat wa khilatin halal lakum kedue sira kabeh la siap apa arafatu kumpul biman alif kumpul jima ila nisaikum guna te wong itu libasun nak pakaian kanggo kue wa antum libasul lah te wong sira kabeh ku libasun pakaian tak guna dadi wong itu pakaian kanggo kue kowe kanggo pakaian kanggo itu mung sing kuaruan jadi ibadah ini no sino mulia-liane wakal-wakal ulama Lalu kalau bolak-balik ngomong tentang jenengan-jenengan kafe, jadi ulama itu diistihad. Istihad itu sebagian akal-akalan, nah, akal-akalan sebagian krono, model wong Yogyakarta sopan tapi bedol gurih jadi ini orang kok gede mau Yogyakarta gede kalau rumah itu gak ngene sopan wong Solo Yogyo aku kacau kok sopan ulama Asia di ilmu zaman Nabi itu setengah Arab jadi jujur Nabi nak ngintikan dia jangan nom nak kawin kawin fa'inna wa aghudulil basar wa asonulil farci jadi Nabi istilah ini ya kasar fa'inna wa aghudulil basar wa asonulil farci kawin itu maring-maring patem gak jelalatan dan sekaruan gue gak jino wa asonulil farci Terus nih niku Kang Romanto, ketika periode ulama, terutama sausé kata ulama sangi Asia, kau Al-Maruzi ini sangi muru. Se sengarang aran Muhammad seng disara Imam Nawawi. terus orang kalah-kalan. Kok sewaru kawin dok krana bukan demenan, bukan kumpul. Terus no, kawin bisa niat nafsu. Niati anut sunah Rasul mes Terus sunah Rasul maksudnya ini pun tinggal di sini ada gak dipikir. Jadi Rasulullah mutus salam kawin, sing jelas bin bener gak jalalatan wa al sonulil farji sono nang ini kawin niati ngekengkene mati nabi ojo niati nafsu itu mau tambahan-tambahan akal nih ulama supaya bahasa bahasa tentang nikah gak vulgar gak urusan murni seks sahabat tapi nak asli keng nabi keng allah malah beten ngoten kawin niku ahsanul farji awdulil basar wa ahsanul farji ini betul nasi hati saya amati satu amin data bata paling tazabat Fa'inna wa abudulit basur wa dulu, Bahkan sebagian hadis lebih ekstrim meneh Ketika ada orang iso sodako iso apa terus ada orang fakir protes Tanya nih Rasulullah Rasulullah Zahabi alu dusur bi amalihim pedagang itu bisa sodako Lah kalau sodako nopo kalau kiri Terus jawabin Nabi Kulu sulama minkum sodako Kabeh sel-sel yang awakmu sodako Wa kulu tasbihatin sodako Wa kulu tahmidatin sodako. Sampai Nabi sange esrim yang darwafi buti ahadikum sodako. Dan gue ngumpuli bujumu sodako. Terus ketika sahabat takok ayat ti ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun nanti bireng. Mosok tiang menekani sahabatnya kok untuk kan jaran. Terus jari Nabi Aro'aitum lawa do'ahu fi haramin akan ala bisrun Umpama tidak kok nih pasar kembang apa dosa Gitu so Nabi lah iya. Nabi aku pasar kembang dosa Nak kamu bujone ku ibadah Nah, berhubung ulama itu kesuwen oleh ngakal-ngakal itu Jadi kami itu umat Nabi. Kami niati ibadah. Wah, akhirnya wong grogi wae. Malah orang kawin dia ya malah orang ibadah, tapi tetap pencilaan. Jadi aku, ya masuk dosa ulama. Jadi dia itu kadang meleset <laughs> gara-gara gak jelas. Nah asli kodohi nabi kan jelas manis satu amin kong gata baru ya tak sebut. Saya nak obat tulil basur wah sonulil haji. Nah orang kuat poso jadi jelas dari nabi agak nah, kuat kawin poso. Nah, gara-gara di perang musuh lama, eh, kawin juga niati nafsu. Niati sunnah rasul. Lah ya sunnah rasul gak zino, sunnah rasul gak jelalatan. Maksud sunnah rasul itu kan yo urung kawin itu ora jelalatan. saya saiki mau kurang. ora. saya ini repot ora kawin itu jelalatan, bar kawin jelalatan. <laughs> Terus sunnah rasul itu ning dia Kan tetep lho, tujuannya kawin kan aku tulis basur, kamu gak jelalatan. Gak kawin jelalatan, bar kawin jelalatan itu sunnah rasul itu ning dia jadi wong ikut kacau dulu lah udah ada kejelas. ini mustahil itu kacau ini dia sing surah Rasul apa nih maksudnya? Sekedar kumpul bojo surah Rasul apa dengan kawin itu gak jelalatan? Gak jelalatan, tapi orang belum jelalatan? surah Rasul itu nengdi. Kena wong Arab malah ngerin pas waktu lah jelas, jelalah. Waktu pelatihan seksual pas waktu kau Arab. Betul betul. lagi malah surah Rasul. Jadi bojo Lajian seksualnya pas tuh waktu malah sunnah rasul nomor biru gimana malah kurang ajar mana orang sunnah rasul belas ya teman. Paham gitu. Jadi nah, asli keng opong yang ada kita. Jadi ya jujur mawon pengiran Jadi uang itu ninggal kumpul itu dino sungi kuat poso ya oleh yang salah ya oleh. Nah, ini terus Allah jujurnya alima wa anakum kuntum nuna anfusakum. Alima bersosok Allah anakum saat ini sirakabe kuntum tahta Ini anati sirakabe anfusakum bil jima' lailatul siyam. Wa qad adzalika Umar wa ghairi wa tadzar ila nabi fataba alaikum. Di sahabat riyen ku engke. Gusti, dadi nak poso iku Rina wongi ra ngumpuli bojone, anggap suasana ibadah, jadi gak bojo-bojonan. Tapi tetep ae do khianat tegur bengi kumpul bojone. Dan <laughs> selesai kan merasa berat. Hanya Nabi, gua poso-poso kok bengi-bengi ngumpuli gua kula, wa tadzar ilan nabi fatah alaikum. Mongko nobati sapa alaikum ngatas sira kabeh wa falanya pura sopoh wa angkum sing sira jadi menyangkut penghalusan ulama itu eh, kan Romanto Kang niki sing kecelakaan agak termasuk menyangkut duit santri ora oleh kedunya ke kedunya ini kayak ya Yahudi kayak nasroni Nasrani kalau menurut ora kedunya tenan tapi rasa berjuang tenan ora ada duit padahal piye hukum dasar berjuang wajah itu tetap diamalikum wan wasikum jadi gak iso menghindari unsur amal gak iso tapi menghindari unsur anfus sudah iso lho kalau kiai ngulangkan waktu bermulang sampai ngeluangkan waktu berjamaah Artinya dasar jihad itu gak bisa dari amal dan anfus. Tapi gara-gara kira kita terlalu panjang di doktrin kiai-kiai, udah seneng dunia, udah seneng apa. Dia tiba terjadi duit tenang. Dia tiba terjadi tenang. Leroni saya ketika jadi kiai gak kuat marah tenan, kena pilkada dua dua tenan. Ya kan repot, tadi terus kacauan gitu. Tadi. Jadi terus, jadi itu termasuk istihad si bluder. Jadi malah nih terus wonten istihad itu diulang terus ulama angkatannya Abdul Ala al Maududi, angkatannya Kisah Hal, angkatannya ulama-ulama ini kan mulai ngulang istihad malam. Kok agar sisi sifatnya muktabil hal kondisional istihad dirubah terus, dirubah terus. Kata zaman Ibnu Khaldun, beliau sejarawan. Bareng roh hampir fenomena khalifah kok gak bener, dia gak pro khalifah. Bareng wayai kejahatan ini Timur Leng, Timur Leng gak ngawur nomor, Siti Sunan ulama. Di Timur Leng pembunuh kelas wahid, sebagaimana Tuhan ajar hanya satu, rojo butuh musi itu jadi rojo muslim dia dipatah ini benar. nah, tapi dia tetap aja dia penasihat ulama ngajak ulama satu sejak wiridan bareng bareng itu tetap bantai uang jenis timur lain ini pas sampai damai ini mau termasuk manfaatnya jasa di mukul itu kan nasihatinya itu. jadi ini yang ini karuman jadi menyangkut duit uang itu punya harta tahta wanita itu karena kita lama mengalami penghalusan kalau santri misalnya Aduh, kok fitnah wong wedok. Kadang ne kadang malah gay, seneng bodoh saja jenis. Waduh nyurah untuk bujuk tenan, nggak ngatur <laughs> ngerti itu wae. Jadi kan, itu ya resiko lah bodoh. Gara-gara didoktrin gak seneng dunia, yuk ya kere tenan, yuk ya resiko berjuang. Tenan. Ya bodoh, kon gedeng tahta. Neng kampung RT ora, bareng gue KTP bingung tenan ngadepi RT, mergo ora oleh rata itu ya kebablas. Iku apa artinya apa-apa nak berlebihan resikonya dulu Waktu wong itu ora payu kawin tenan. Untuk kawin ini payu wong sak entuke. Jadi hal-hal yang berlebihan aja repot. Mengenai kudu balik dengan kita dua. Jadi kita kita kudu balik dengan kita dua kan. Dari balik kita dua misalnya contoh paling gampang itu kamu sebagai karuan cara Allah wajah itu biamaliku manfusiku mau jelas Allah ngelibatkan unsur anwal yang ngelibatkan unsur anfus gak usah munafik podo cara Allah zina linas subuh syawat nanisa artinya untuk meninggalkan zina tobi ayah manusia butuh nikah yo ya nikah ninggal niati ninggal sino tahta nggih ngoten wis jadi tradisi dunia tanpa kekuasaan itu gak berjalan hidup mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat jadi rian ulama ya raiso ya, dari ada gitu mulai zaman Khalifah Makmun sampai zaman Timur lain sampai zaman Soeharto sampai tapi seneng lah seneng telu telunya ya keliru gue itu dulunya orang seneng ya keliru tapi tengah tapi yang penting mau cuma ya ya, anak temen itu juga temen dengan dengan misalnya nak Mustafa Suge siro. <laughs> Diukur lah. Ukur dengan itu diukur. Nah, aku sepiro. Segi ukuran dewi-dewi, nah, jelas nak nemen dewa lah, suatu sampai. Mereka peta mesti ke nopo, mesti melok. Ini kalau cerita menyangkut tahta ini sing real. Mungkin Mas Pur, Mas Pur menangi zaman Bali Mas. Nah, kalau menangi guru-guru kulon. Ini sampai wawas surat rom. Kebetulan surat itu terkenal batir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim saya Ibu fi bid isinin lillahil amru min qoflu wa min ba'du wa yawma idhi yafrahul mu'min eleng eh, mana surat surat rum jadi dulu zaman Rasulullah sederhana hijrah niku kekuatan besar di dunia itu kan Romawi sama Persia Romawi itu ahli kitab Mas Roni Persia itu gak ahli kitab Majusi, pokoknya gak ahli lah umat Islam itu urung jadi singgah sana, urung jadi satu power, satu kekuatan. Kere kan Pak Mustafa terutama mau koyo kue nak Romanto iki cek rada paham, meneh Mas Pur kanggo man. Buareng perang, Rom mbek Faris itu menang Faris. Rom keok, mulai cara Quran huli batir Rom, Rom keok. Rom keok wong mukmin susah. mereka Mekah-Mekah musrik Arab terus nih Mat tajam keok. Wong Rom ahli kitab kue kue ngeklaim duwe kitab. Zaman iku Nabi wes wes suwe teng Mekah wes nunjukno nana di kitab Quran. Jadi kita-kita sing ora ahli kitab ya iso kue kue. Mulan kanjeng Nabi susah raka ruan. Fibit isinin kalah sampai periode 8 tahun. Terus lillahil amru min qablu wa min ba'du kabeh urusane Allah. Terus wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Engko nak rom menang menang ning Faris, Iku wong mukmin bunga. Mergo Rom ahli kitab, Faris umat Islam ya ahli kitab. Padahal ahli kitab Rom Kristen. Iku artinya apa Mustafa ya? Urip, iku ora iso dari kekuatan kutub ora iso. ini wonten niki Romawi niki Persia. wong Islam mung cilik tu mriki. Kemungkinannya namung kali pro Rom apa pro Faris. Lah Rom niku duwe kesamaan ahli kitab. Niki napa? Faris, Weru ahli kitab tapi bodoh kafir aslinya bodoh kafir ya, ya. itu zaman panjenengan ini Basim Masyari cerita tentang murid-muridnya ketika jadi ayat iki kok perasaan gue Indonesia gue gak bisa menang ke Jepang tapi tetap sebenarnya Jepang ngono saya ngalah terus Indonesia seneng Gue sebuti inti nanti jaya beliau pokoknya perasaan yang jadi dalam sejarah Indonesia orang gak bisa ngalah Jepang Jepang tentara ini kuat teknologi ini itu Jepang kalah be sekutu. Tapi ketika Jepang kalah be sekutu, Indonesia bunga tenang, bunga untung. Jadi artinya mungkin Kang ah, Kang ya dalam sebuah permainan kira menang tapi untung. Indonesia itu nggak iseng ngusir Jepang bener sakit, sih iseng ngusir Jepang sekutu, tapi Indonesia untung. Dulu ya gitu, jadi saat Rum menang yang pak, so mau menuntut. Mereka no citra ahli kita kitab lu ya ape? Jadi itu jenenge tahta gak iso, apa? Dihindari. Jadi padahal ini dalam konteks wong mukmin orang perang. Kita belum belum menjadi satu kekuatan, belum orang melok-melok belas Paham ya, sampai nengok wajah malah yang surat rum. Jadi sama wajah mau surat rum ini banyak ngaji ilmiah, sekarang ngaji ilmiah, namanya dulu justru likur. Ya. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sagribun fi bitis ini lillahi amru min dua wa itu wa yauma idzi yafrahu mu'minun dadi rom sing menang kok wong mukmin sing bu bunga apa hubungane hubungane niku jadi ben ora apa ngamen urip ku ben aturan di hitungan di hitungan tapi di krono politik kan jadi ilmiah jadi kalau nanti kepentingan krono krono badi ya pas-pas ya politiknya di pas-pas ya kasus Nomor piro nek surat Rum? 273. Nek 273 nomore pinten pinten pinten. Ya piro? Apa suwi ini? Kurang nang ngaji. Wae mulut 93, kamu mu piro Armando? Mau ketemu surat Rum. tuh kan kula. Jus likur nek sisi. surat rum, surat itu surat rum. Mun ya, tak wajak noy. Surat rum juse selikur, sausi surat angkabut. Terus yang virus mau tempat nak misalnya kok isa. Nah, kalau mari pe ada ya, kita cetakan virus yang virus tuh apa apa murah dong jelas tanggung likur ewu. Mun ya, Yang kalau waktu huli batir rum ya. Pokoknya intinya nih ya, rom nih sekelirin ilmu nih ya, rom ahli kita faris orang ahli kita Lah, tapi ahli kitab rom nasroni itu, Kristen. Orang Islam ahli kita tapi ya Islam dua nama kor? Quran. Cuma ada kesamaan podo-podo dua kitab. Nah, kuncinya nih kurian. Ya, huli batir rom Wahum terom ahli kitab, ahli kitab. Huwa labat ngalahno ing rum sapa Farisu, tentara Faris. Toh wale sulan ora ana sapa Faris ahla kitab bal ya abudunal awsan. Balik utai wong ahli Faris nyembah berhala. Nah, fa fariha mongko bunga sapa kufaru Mekah bidzalika kelawan wala bati Faris. Wong Mekah bunga Faris menang. Mergo dianggap koncone men menang. Wa qaulul lil muslimin. Padahal wong Mekah mbek Nabi padha-padha ora perang, ya padha-padha ora duwe saat. Fafariha kufaru Mekah bidalik wa qalu lil muslimin nahnu naglibukum utai kita bakal ngalahno kowe kabeh kama wala bat faris ar Artinya ngeten ini nih, jadi mulai riyen nganti sani itu rai soalnya dari cerita kubu-kubuan, jadi tetap atas timur tengah itu sakit ngitung. Api kancanan Amerika kok sopir, Lalu mulai riyen ngoten, jadi saya melok melok lain akhirnya tetap melok. Melok itu orang Islam dari nggak ada jauh lah mungtese teng Mek Mekah. Nabi yo pasukan. Tapi gara-gara menang Paris ngomong nyembah brolo iso ngenyek Nabi Mas, iku lho delok kacam ke ya padha-padha ahli kitab. Jadi <laughs> mulai riyen ngoten wis enak. Jadi misalnya kemenangan sih ya, lho Pak Kaji menang, Kaji seneng ya <laughs> gitu kan. Jadi psikologi ngoten niku wonten mulai riyen. Lah itu termasuk kesalahan sistem pesantren kamu Mustafa ya. Kita ini didoktrin berlebihan dalam sufi, ngendari ilmu kor. Quran padahal nah, ilmu Quran ini ngaten iki ada-ada bakas tahta efek dari tak tahta efek daripada perempuan tapi wong pendidikan pesantren kita yang terlalu gini ini kelunuk kan repot sama Pak Jin mantan kadang faktornya yang ini rapat yang alim bareng om itu terus dokter uang berlebihan kan bodoh itu penting tenan Pesantren santri ini Joko tua tenan bareng ke bodoh ke tenan ke kepaksa artinya akibat itu kan gak karena didian sufi sebetulnya kecelakaan <laughs> ilmiah saja deh. Kedua ini kau nggak gedek dulu, ya, kira tenang. Bareng kau yang nganti ngiyai ini reso sudah kau tenang. Masuk ngiyai nganti mati posisi ini di sudah kau ya, <laughs> gak reputasi kan posisi di sudah kau kan. Ya biar cara nabi kan karuan aliadil ulia, karuan aliadil sufla. Biar posisi mau ngekei tetap dihukumi lu apa kan? Tapi gara-gara kekerenan nganti mati posisi dikei, <laughs> kan reputasi apa? Itu <laughs> kan kudu. Mulane kula niku yen mesti ijtihad terus rumah manut. Piye ngalkulasi urip sing nganggo santri ya maslahat tapi yo ya ora kok ilmu yo ya ora ada kok pangeran, tapi yo ya ora ada kok donya nemen-nemen. Kok repot. Lah ada di wali tenan sebut karo manut misal seneng seneng awak tok, gak masalah. Artinya kan terus wali tenan kan. Gedeng donya, gedeng tahta, gedeng wanita wali. Yo tetap ra wali kan repot. Ingat Nyatri suwe nih, udah meni santri kan udah Repot sudah sudah elek. Lah repot repot terus. Utama bareng selamat kamu itu isu nih setengah dukun. Sodo <laughs> aja. Juga gara-gara sumpah radi duit terus setengah dukun. Jadi intinya yang tahu lagi kemana? Jadi sebetulnya zaman Nabi itu sudah ada peta-peta. Di Rom Paris dua kekuatan besar. Nak menang Rom, Wong Islam seneng. Menang Paris, Wong kafir Mekah seneng. Saat ini gini ngoten petane nggih ngoten. Nak menang si A di akibat si B, si B di akibat. Komunitasnya punya akibat Suaka terus, ini cuma itu sampai terus belum belum butuh itu kertasnya allah ngono dia menaik ngono ini mati ya udah mungkin kalau terus nanya ini gue perbandingan mawon kan. Wah enam bulan nih gini Sawah khatam. Mau sih ngerapain ngaji semen perai perai, butuh siapa pamit nah. Sing pulau pamit, pulau besok, pulau perai berarti malam Piro, sesuk berapa ini? Ahad Senin Selasa kalau berai bareng. Jadi mulai sesuk ngantos malam Selasa kalau berai. Malam Rabu nggak Malam Rabu nggak semalih. Hunna libasulakum wa antum libasulun fataba alaikum wa fa'ankum. Fal ana mongko ing dalam saiki basiru hunna waqtahu maka tabo wa lakum lan golek ya apa sing ditentokno Allah ning sira kabeh. Wa kulu wasrabu hatta tabayyana sing jelas laku wa al khaitul abyadu min al khaitil aswadi min al Sumatimu mongko nuli siro sira Asia ma ing poso ilal lima marimun. Wala tubasiru. Ojo beli sira kabeh ing nisa wa antum aqifuna fil masajid. Ya dekatan wah wong Arab iku masjid lah tetep wae pas tawaf melakukan pelecehan seksual jadi pangeran. Ojo bahasa arab antum aqifuna fil masajid. Ya kenekatan. Tilka hududu wa iku batas-batas ya Allah fala takrubu ya. Kadhalika yubayyinu wa dinasil ala alakum yattaqun. Wala tak kulu jomangan siro kabeh amalakum bainakum bil batil. Kaya jomangan dunia kelawan batil. Wis batil watu dulu biya ilal hukam lan numi bano siro kabeh biya kelawan amwal ilal hukam. Kaya jomangan perkara batil karena menang ning pengadilan. Mugo ngandalo hukam. Jadi mulai riyen ke wonten menang-menangan nih pengadilan tapi hakikatnya tetap menang bil batil ila hukam. Ditakulu fariqam min amwalin nas supaya iso mangan sira kabeh fariqam kelompok min amwalin nas bil ismi. bantum antum khalidis sira Balik yayasan yatim piatu bini somangan mangan krono yayasan iku. Biasanya saya iku repot. Nggih yayasan yatim piatu kadang bini somana dia pondok ben iso ngajono proposal repot urip saya kacau. Ganti pondok ya berjuang tenan. Nah, nggih pondok digo alat proposal. Yayasan nggih ngoten seru repot. Nah tapi misalnya uang kok suci kabeh, orang no yayasan tenan. Jadi <laughs> repot. Mulane nak Mustafa ngeluh misalnya wonten pondok bisa ibari larang. Ini pondok ra larang kita berdiri tenda. Aku kowe gedhe nggih pondok ora ono pondok Nabi tapi lan di ora ono tenan apa ono rada dek. sithik Doa Lho sih kurang dunya wis. sembarar. Ning mati mesti khotimah repot-repot. Litakul fariqom amwalina sibil isu antum taram. Ya selalu ka anil tak kok semua ngake Muhammad anil sehingga sing ini tanggalan. Wong Arab itu niki lima tapi dagi kota. Kena apa tanggalan pertelo apa hilal dagi kotar hali cilik. Lima krono apa tabdu pertelo apa hilal dagi kota hali cilik. Cuma tadi itu mau ditambah tambah apa hilal. Hatta tamtal ya sehingga kebek apa hilal nuron apa nih. Cuma tahu itu mukonuli beli apa hilal kama bedat. Walataku nulan orang apa hilal ke ala halatin kasam kasamsi. Ini tahap bulan kita cilik sesuai gede. Orang menisan bedino muncul seringnya gede terus <laughs> orang Arab. Orang roh, kok sini tanggalan ora. Terus kul iya mawaki tulinas. Kul kita apa sira Muhammad hijau te hidal mawaki tu pira-pira ngeke wektu linasi maring manusa. Wal haji lan haji. Wale salan ora ana wal albiru apa kaapian. Iku bian tak tuju ida kelan yen nekani sira kabeh pira-pira omah min dhuhuria ya, saking guri-gurine buyut fil ikhram. antang kubu minana koban tadkhuluna min wa takhrujuna wa tatruku wa kanu yaf'aluna dzalika wa yasamuna walakin walakinnal birra manit takwa. tapi ini wong sing ape, wong sing takwa waktu buyuta min ababi ya kena kani betuwa sangka ini, petakwa ala alakum tafusu walama sudah semasa ini dicegah sopo nabi ane beti sing petua amal hudebiyah eng tahun hudebiyah itu tahun terakhir nabi haji sederenge tiga tahun dengan kabundut Wasolah halan dami sopo nabi al kufar ing biro kafir ala ya udah al amal wayahulu. wa yahulu wayu Hilu, wayu khilan nyepek no sopo kufar lagu kuro nabi maka salah satu aja. jadi santri ku keliru nengnya dulu karo mantan ilmu tare ilmu marir kau Ahmad ini ilmu tare ku mau dipek si tok tok pada akhirnya ku nabi menang ini ku kekeliruan besar buatan santri tok kadang kiai gua balin malah ikut ya di santri itu belajar dari Quran hadis itu hanya ngambil kesimpulan pada akhirnya nabi itu menang tapi gak mati prosesnya sejarah Nah proses iso ngene Mustafa. Ya. Misalnya proses kayak tadi zaman Nabi teng Mekah. Itu dia beliau punya status darani ahli kitab ke di Quran. Wong kafir Mekah nyembah autan darani orang ahli kitab. Nah dengan sendiri wong kafir Mekah secara psikologis lebih dekat dengan kekuatan sing jenenge tentara per Persia. Nabi dekat dengan tentara. Gorong Kristen dianggap ahli kitab. Sebetulnya Nabi kalian ahli kitab nggak cocok, muka kitabnya situ Injil, situ Nabi, situ Kristen, situ tapi ada satu kesamaan bodoh-bodoh ahli kita. Ya sama, riasa gak ngoten gak mantor. Kados niki Bud ya, ini mumpung kita baca langsung ya. Artinya ini biar kamu tidak mencurigai saya sekuler atau saya berpikiran modern. Ndak, ini ada kitabnya. Zaman Nabi Sulhu Hudaybiyah nganti ono perdamaian berarti wonten dua kubu. Paham Mas Bro? Ini yang tidak diketahui santri-santri senengannya pokoknya akhirnya Nabi menang. Jadi pikir saat ini ada suhu dia jenenge perdamaian. Perdamaian berarti ki ono pihak Nabi, ono pihak Abi Sufyan iku kufaru Jenenge ono perdamaian, ora ono perundingan. Perundingan iku ning ndi wae intine menghormati satu sama lain. Termasuk akhirnya Nabi menghormati ya wis, nak kue keberatan aku haji saiki, aku haji tahun ngarep. Nabi Sufyan, oke, okay, kue haji tahun ngarep, tapi coba senjata, coba pasukan. Iku yang Mekah tak oleh mau telung dino. Dan Nabi setuju intinya begini betapa yang jadinya pemimpin Islam lain tetap ono perdamaian be wong kafir be wong Kristen dan karena ini sifatnya per, apa jenis perundingan ya ono saling ngalai akhirnya Nabi itu Hudaybiyah nih ning batas akhir apa masuk Mekah ada-ada melakukan kompetisi ayo kerso tenar kudu menghormati perundingan tapi santri roy kan akhirnya pokoknya menang kemudian Mustafa bareng akhirnya penting menang jadi gak menghormati betapa dalam hidup ini prosesnya nanti mau teniku ceritanya kan ngerti Nabi ngersano haji. Berhubung Nabi sampai mudina wis kita kaya raya pasukannya ada tangkapane ahli Mekah itu Muhammad tapi balas dan denda. nih? Abi Sofyan ngutus utusan wis ini papak nih luar kota. Jadi mulai rian jen saya. Pemimpin Mekah kados Kanjeng Nabi Abi Sofyan itu saya. Jadi mulai dua teori gue, Jangan sampai perang di dalam daerah gue. Nanti kan takut perempuan sama anak-anak juga. Jadi kalau mau angkat musuh mesti di luar kota. Jadi misalnya Indonesia ini perang, Iku misalnya perang di Malaysia di Papua kan hambalat mengeluar apa perang ajur-ajuran mlebu negara. Di Malaysia ya nak perang mesti di Papua mengeluar kota. Mulai kalau bolak balik ngomongin Mustafa, terutama santri gak gue dulu nabi menang. Jadi butuh jelas. Jadi mau sejarah itu yang detek. Memang akhirnya Nabi menang tapi ya wajar Nabi saat perang. Jadi zaman Nabi perang Azab. Itu kan kesannya Nabi kan pasukan Azab di Papua teng Medina. Rata-rata sahabat ampun kan jadi Papua teng Jawa. Ya, akhirnya kan Nabi nurut terus di papak teng luar Medina. Ya sama ini Abu Sufyan ketika melihat gelagat umat Islam berpasukan kata gitu papat nang dia Kharija Makkah. Terus ya, ning ngono ana berun berun. Nah ini yang perlu sampean pikir betapa dalam proses ketokohan ini ada kecewa Haji Rasidul. Terus ana perundingan. Lah perundingan yo ngalah. Ngalahin Nabi tahun itu Haji Gondor, Ngalahin Abu Sufyan membiarkan Mekah tahun depan tiga hari untuk Nabi. Paham gitu? Jadi udah sulit. Terus kok dagang lah kamu sobat. Ya? Wong ora salat, wong salat jadi buwe wong ora salat. Dan <laughs> kira urip itu semacam-macam. Wong Islam, eh kula ditonggo, tau tak klep kula. Maksudin nang ndang kula niku din. Kula niku buwe Cina. Tugas kula niku anak anake sekolah negeri gereja. Hukumnya seputih, <laughs> wajah kena urip wis. Iya, ya enggak ada. Enggak terus ini kalau awalan ngaji nanti cerita, nusa antri itu di gereja. Setahun itu orang stres, bareng ditugas no kon golek BTS begitu. Sakit Ada nama majikan kudu golek no. Lho gak artinya mulane Kang Trio, kula ya. nu dadi ulama wis iso sombong. Karena ada sisi-sisi kehidupan yang ulama itu tidak bisa berkutik, ya urusan urip. Nggih, Pak. Mulane kiai sombong niru-niru kiai cara kula. Soalnya aku tak fatwa nih gak nurut kafir jadi urusan urip pura urusan fatwa toh ya urusan urip barang. Nah itu urip pura terima buru hitam sama buru Cina kelakon. Buru wong kafir ono apa? Kelakon. Gak kasus nonton-nonton itu. Itu muslimun tak saya til kafir kan? Piye bisa sampean bayangno perasaan atas nama nasib sampean dure wingi nang untuk dire ngoten. Kon ngetro anak sampean ning anak ini gereja. Krungu bali lo ya ora tangisan. Tokok gue Gue jawab piye bisa. Mungkin salah satu di no. Minta mana jadi nggak tahu dia kira mesti jamin sampean. <laughs> Ora iso ora kena serumpet. Iya, jadi nak mau maca tarikh mau muni coba mau apa. akhirnya dok. Mau itu penting akhirnya Nabi menang cangkemmu, menang tahu tahun ya masuk ke masudani peti amal Hudaybiyah wa Wasolahan lan damai ini sopo Nabi al kufar. solahan berdamai, perundingan. Ala ya udah bali sopo Nabi al amal qabil tahun ngarep ngosong no sopo kufar wa korona are Nabi Makkah salah satu ayam. Jadi Nabi ngalah kerso kundur gak situ haji tahun itu. Paham ya? Jadi ngalahin Nabi sebuti buatin sios haji tahun itu. Ngalahin wong kafir tahun depan Mekah dikosongkan tiga hari. Wata jalan persiapan sopo Nabi umrah dulu qadha wa khofu. Lan kuatir sopo sohabat ala tafia Yang tawaran uhuri sopo kureisun Quraisy wong kures wa tilurum lan merangi sopo kures ing nabi wa karihal muslimun kita lahum bil haram tapi jenenge perjanjian Mbak Musa curiga ki ono. Kan syaratnya Nabi tahu ngarep haji ora oleh gawa sen. Ya ada. Lah pikiran wong Islam. Enak wong kafir kan Nabi. Mungkin jenengan pasok tanah haram dibantai. Lah bantai ne wong kafir enak ae mergo wong Islam sih ra seneng perang di tanah haram. Jadi kan teorinya kan ketika misalnya Nabi Sido tenang haji terus dibantai wong kafir agak berkutik. Mergo Nabi tetap akan pegang etika, agak boleh perang di tanah haram. orang kafir tetap orang pegang etika wong kafir. Jadi orang Islam curiga. Dan nyatanya Nabi tetap purun. Artinya ah, tetap ya, curhat dua dalam sebutan curhat kata Nabi orang orang ngono. <laughs> Jadi kan diwakari hal muslimun kita lagum fil ah. haram wal ikhram basahril haram. Jadi nak orang Islam ini hasilnya rapat isra. Tapi berhubung keputusan Nabi ya nurut mau. Tapi Nabi Nabi tenan lalar keajaiban fasul Mek Mekah. Nah orang Nabi ya repot. Mana orang kiai nakalan, tapi Muhammad tu nakalan. Ya. Kok iso? Nah, Jadi dia tawakan bisa Jibril, kiri tawakal terus di cangkemmu. Dari Jadi kiai, aku nak ditegur nabi tawakal orang mati nurut tapi. Tapi ya nabi nak tawakal iku mesti kan Jibril. Lah kan Jadi ya kiai nakal aku betul. Ini kayak kisah ini memang betul. Jadi zaman sampai tak cerita nih. Kiai paling tua segi kiai ini gitu Cuma untungnya kiai ku rapati alim. Ngalim pulau. Jadi dia Kulo kok orang ngamuk maksudnya kulo ngerti. Kulo nu tiang nih ini mboten saya sombong ya bro cerita. saya mau cerita sejarah. Zaman sungguh debia ura kabeh sahabat ayo protes. mau sebagian perjanjiannya kan mat nawa nawa Mekah masuk Islam itu gue balik. Dan orang Islam masuk kafir oleh terus usah dibalik. Balik. Kan perjanjiannya kuwabe kan merugikan umat Islam sampai umat jadi kan Nabi udah bobotan sampai nangis saking lewat itu tidak Umar kok jadi anu nabi dong boten. Alas nabi hakin magum fil batin. Kita ini kan benar mereka salah. Bok perang mesti menangi kan nabi. Allah maha Ndak mat. Terus nulis perjanjian min Muhammadin Rasulullah. Jadi Nabi sebut "Mak, lana aku ngaku niki Rasulullah agak perang." <laughs> Hapus mak, ono Rasulullah barang. Saya dinali kan gabus buatan puron kan keberatan tulisan Rasulullah terus kalau kaji Nabi dudono dia, aku tulisannya tidak jadi Nabi menyertai semua harus di Rasulullah bisa Rasulullah terus terus Muhammad bin Abdul itu ruwet artinya nggak bener kia itu tapi sebetulnya saat itu juga Nabi itu jika tafsir sering Jibril satu rutia emang tahun ngarep kono keajaiban satu Mekah tambah ber dari bener kia itu mau <laughs> ini jadi kalau roh kia itu ya rapati deh lo tenan aja bukan Nabi pernah azab badar aja bisa tenan bisa Ya dikawal tenan jadi Mbak Jibril. <laughs> Jadi dari kiai ku, aku ibu, yang tawakal juga aku. Gak aku gak mati tawakal, aku gila tak ada kalau ada yang jamin. Nen tuhan kalah tenan aku. Tak kira gak masuk akal artinya. dia ya, orang keliru teman-teman artinya zaman Nabi sahabat dia protes zaman Nabi ya Umar lah protes. Tentang keputusan Nabi doa protes, tentang tarik-tarik apa Umar lah janggal ya Rasulullah kok ngeten kok ngeten kan juga gitu. saat itu pun orang kiai kuda ya Umar pun apa janggal jadi gak masalah biasa ya Cuma kurang ajar kiai itu tetap aja kurang ajar ya yang muset kan mau <laughs> ya kalau nanti dijamin orang nabi tahu akal tahu jaminan sering ya zaman Mekah ya. nah zaman Mekah kalau saya diusir lagi tiba di Jibril kan artinya pas diusir kan terus tiba di apa Jibril zaman nabi diusir ke Mekah tiba di Jibril kalau saya diusir lah Artinya pas metu kan orang ketemu dia. <laughs> Jadi kayak gue ya sesat <laughs> Tapi cerita Nabi nakalan. Nah dalam mengkot nomoran apa gini wakau tilu bisa pilih lan merangi siro perang berjuang bisa pilih pilihlah. Allah di naik kau tilu naku neng wong akeh sing merangi kue warat ada tuh tuh miwati batas. Inna umalaih hukum malah. Dan aku ini diperangi ya perang. Tapi saya ini nyatanya orang diperangi ya justru bukan perang. Jadi sahabat khawatirnya kan ngeten, mungkin nak jenengan haji ya Rasulullah, tang Mekah terus dibantai. Jenengan rawol yang gue sen, ya. Padahal dibantai kita apa males jelas keberatan. Kok kita itu dua etika gak perang pil haram. Kita kan dua etika gak perang pil haram. Terjawab ya Allah ya jomo ngono. Kowe perang ngono ning wong sing merangi. Lah saiki urung urung kenyataan, urung kasunyatan wong Mekah mah merangi. Ora usah kuatir berlebihan. Engko karuane nek diperangi ya perang to maksudnya iku. Engko karuane nek diperangi ya perang ngoten lho. Ya ayat-ayat iki jawabe. Lah nek diperangi ya ora usah perang ya kaji tenan. Waktu lurum lan merangi ya sira kabeh sakit tunggu. Kapane metuki sira kabeh. Wa khrijuhum min haitsu akhrajuhum. Wal fitnah tu fitnah sirku kumin kun ba asad dunal fitnah itu fitnah artinya sirik sirik perilaku itu asad dunal kotif lahum fil haram Wala tuqatiluhum dal masjidil haram hatta yuqatiluhum. Ojo perang nang masjidil haram sehingga mereka merangi nang masjidil haram. Fa in qataluhum fatuluhum. Tapi nak nang masjidil haram lah mereka ngajak perang ya pernah Kada dikau temukan mukon perang di ul kafirin. Fa in tahu. Nah nalikane mendo sapa ngake anil kufri setamu islamu fa inna wa ghafurur Wakau tinggi mulan merangi siro kafe hatta rata kuna singkora ono po fitnah dan fitnah waya kuna lan ono po adinu dini wulillah. Fa ini tahu bala uduana ila ala zolimin. Nalikane wes eh, apa jenis mari songko sirik bala uduana ila ala zolimin. Jadi dia di iku kang rufatin. Jadi sampean mas pur nak ayu beda ono <laughs> ilmu nih niayu ilmu nih tepat tepan. Ilmu niayu aku ilmu adat. Rasa ilmu adat itu mau rumah ada di kiai sing rasu juga mesti fatwa cung jadi seneng dunia wis ngerti lah roh generasi kue roh kira tenang nanti mati <laughs> jadi terus naik pasar ya mau dong cung jadi seneng ngomong itu santri ini joko tua tenang barang wis mendesak ya kami nak tua tenang Lalu <laughs> di ilmu nih, nak ngiayu di ilmu nih, itu sunnah rasul, itu tenang. Sunnah rasul maksudnya rajin lalatan, itu kok kami ini, itu dipikir tadi <laughs> di hati. Wis kami tetap jelalatan, tetap ratu rasul kan anjen ngaji wong wis ra pasus tok. Wa yakuna dinu lillah fa tau taru dua na ila abadzalimin. Asyarul haram utai syarul haram bisaril haram. Jadi ulam haram diwales kelan mulang haram. Artinya nak mereka menghormati syarul haram ya kita menghormati syaril haram. Kalau mereka ndak ya ndak. Wa hurmatu te pira-pira kehormatan kisosun ngono kisose ono hitungane. Artinya ngaten nggih kalau orang musyrik menghormati syariat haram ya kita menghormati kalau mereka ndak ya ndak karena semua penghormatan ono hitungane artinya ono hitungane kalau kita mereka tidak melanggar ya kita tidak boleh melanggar nah, kalau mereka melanggar ya kita boleh melanggar Eh, yuk tasu bibis dia idan tuhikat paham ya jadi ono hitungane jadi wong nabok ya oleh ditabok tapi orang nabok gue ya tabok ya ora oleh jadi pada wong mukmin kan khawatir nanti kalau pas haji diserang wong musyrik jadi apa ya jangan nah kalau diserang ya kowe oleh nyerang nyerang. Saya kira orang nyatane orang diserang ya wis rasa mbok pikir. Faman tada alaikum fa'tadu di misi mak tada alaihi. rotor rata-rata ulama Jawa mboten setuju model laskar jihad mboten setuju. Kita itu orang mau bukti diusir sama negara. Jadi kita ini belum punya bukti diusir karena sholat, karena di masjid. Sebab itu kita orang oleh ngusir wong kafir mereka wong kafir sing oleh diusir kan wa akhri julum ya min haitsu ah rojukum nih wa akhri julum yamin haitsu ah rojukum kamu mengusir mereka ya karena mereka mengusir kamu kan ngoten wa akhri jurum min haitsu ah rojukum kalau ya tengah ya berarti waktu luhum ya gitu semua jadi fa'in kota lukum kan wonten syarat itu ya, cara nahu fa'in kota lukum ya fa kalau mereka merangi kamu mereka merangi kamu ya perangi nah mereka tidak merangi anda ya paham ya jadi rata-rata ulama Jawa mulai zaman Basim Asari sampai saat ini rata itu tidak setuju perang lo nak mau susah mas berperang karena mereka memang mubasarah perang berarti tiang amboni ini iya, memang yang mubasarah perang gitu nah, nak misalnya tapi orang nganggu teori istihad misalnya tapi kalau umat Islam Jawa tidak datang ke sana umat Islam di sana orang Kristen di sana itu ini kualan orang umat Islam di sana kualan kabel barang nak ngaku ikhtiar akal itu yo ya iso no be akal dibalik terus ngeten gara-gara pasukan Jawa teko ning Poso ning ngene misalnya, misale wong Kristen yo ya sana kan wong ndo tenan kok padha-padha alasane nekak nekakno Faham Mustafa, ya, mulai tipikal kok sampeyan kudu akeh belajar kota-kota sing besar. Mereka nak istihad guru, betul kali ngeten zaman wong Cina minoritas diperkosa diusir. Alasannya Cina itu kafir minoritas. Mungkin yang Jawa sampean menang Roman tau, yang Islam ayo. Tapi kau yang mikir, teng timur timur rien termasuk Indonesia zaman termasuk Indonesia. Ini wong Islam itu ada. Tenggini Ambon yang Islam gitu ada dan mereka minoritas. Ketika ngerti nih Kristen di Indonesia, sih, saudara kita di sana sing balas kalau ada ada konco tenggene pundi irian jahe ya. mau ini pondoknya masuk masuk alkaf ini pondok itu hukum tenan rame-rame dengan Islam di sini jadi duduk tenan beli gini kenal ini kunci Inggris jadi nak istihad itu saya hati-hati ke istihad mah nyangkep sen sensitif ojo urusan menang kue lah yang mikir nafsu mu misalnya Jangan-jangan aku wani Cina ning Jawa krana aku Islam kono kafir apa krana aku balane akeh kono kafir kuwi kudu ukur. <laughs> Cuma nang krana ke balam akeh. Artinya ketika gak balam akeh ra wani tenan. Jadi <laughs> kita wani krana kekuatan iman apa kekuatan dikonco akeh. Lu jangan-jangan krana ngrasa konco akeh. Artinya saat kita di Ambon atau di Maluku atau di Rian Jaya saat kita minoritas gak wani. Jadi tidak semua niku repot, itu menyangkut istihan itu niku repot. Mana misalnya wonten kiai karo mantan lan jenengan niku sing wong kecukupan, kula ya wong kecukupan. Nak fatwa kok juraan, kula sering matur ngeten nek putrane Mbah Mun. Gus nak fatwa kok Urip ku riyen. Mesti uraan piye? Misalnya sampean kiai pepen nasib mampir atau bure Cina, wis Islam sampe bure Cina kan sering kiai muka Islam ya wala yulale. Terus aku fatwa uraan. Oh Islam jemaah bure Cina wae. Dadi <laughs> lu fatwa kadang uraan hanya karena kondisi sosialnya lebih baik tamu gali aku nurah anak ngomong Mustafa Mustafa santri sih mau jadi sampai guru meratola nah kena urut sampai sering kan di kontrak orang meratola kontrak dari gitu sakit banget nih, itu jadi fatwa uraan jadi fatwa itu sensi fatwa itu repot Nah, gara-gara sampean kiai santri memaksakan anut fatwa itu, akhirnya mau guru buru guru Islam ragil, ini benar, sakit tenang paham ya ini resikonya kiai itu ya jadi sebagian fatwa nuruti adat kang Irwanto bukan nuruti ilmu nah nuruti ilmu kan jelas nah nuruti ilmu kan wong Islam sih ngape nah ambil wong kafir ya sih ngape nah mereka elek ya oleh kita ngelek nah orang elek ya orang masalah kok zaman Nabi sebut dia gara-gara nuruti adat wong Islam jeburu Cina lu nak kepinginnya ngono kepinginnya kafir Islam ora buru aja Cina orang tak ngono kabeh wong ora dadi buru wong ora terima buru Cina cangkemmu. Lah nek nuruti kepengin sapa kok dadi buru Rumanto? Kabeh kok dadi majikan nek nuruti kepengin ora buru Cina. Yo curhat ya deh cangkemmu, Mbak. Sing apik enak fatwa. Ora dipikir, mulane iku. Kang Batin kula alhamdulillah, maca cah 16 kula berdalam cita fakir marung jam. Kula Maksudnya bojo kula mboten wani ya mau tengah kamar pulau itu iku lho. Kula nu trauma tapi fatwa-fatwa sing gak dipikir sama. Artinya selain ilmu kados koran hadis tuh mikir ya, suasana sosial kita itu tuh dipikir. Sehingga nak fatwa bener uraan. Kadang kita menurut ilmu, misal Islam ya Allah wa ala berfatwa orang itu buruh Cina. Iku maksudnya piye? tapi gue mau dadi bulan. Macam orang Islam yang takut ya mah bereji Cina. Nggak takut ya mana ya mah jadi bunga. <laughs> Ada yang itu fatwa uraan aja nih sing bener aja bener. Yang bener gak ngono. Islam Nah, tak kok ibu hukum Islam jadi gure Cina. Hukumnya biar hukumnya rata tentang ikut. <laughs> Ada kok anak hukumnya rata tentang gila. Artinya nak, orang kondisi mungkin ibu ini masih kane Cina. Oh, ibu orang hukum halal haram, hukumnya rata tentang hukumnya melarat. Melarat ya orang hukumnya hukumnya rata tentang ikut. <laughs> Eh, kamu asus dorongan paham gini jadi walaupun rumah itu kisos utawi kehormatan ngono aturan itu hitungan jadi malah nih pamani tada kum yo ya pak tadu ali yo ya bimis lima tada jadi nek kue nak diani ngoyo wong yo ya wales ngani ngoyo tapi sesuai ngani ngoyo nih wong iku tapi ini di tada lho ini diani diani ngoyo jadi ngusir ini diusir merangi ini diperangi orang ono popo apa fatwa Kabeh ono aturane. Iki ayat Madaniyah. Jadi kemungkinannya ndak mansuh. Jadi kalau baleni ini kelebihane surat Baqarah itu Madaniyah. Jadi cara usul fikih mboten man mboten mansuh. Jadi ini ketentuan yang tidak mansuh. Watakulan wa sira kabeh Allah yang Allah wa alamu anna wa ma'al muttaqin. Wa subar debat Gus Gus mapan-mapan perkara fatwa urusan sosial. Mesti menang kula, kula lapangan. Kalau nah, kulo mau lapangan, kulo mau ngalim. Jadi artinya kulo dibantah Quran, kurang apal Quran. Dibantah lapangan, kurang laporan. lapangan. Ya, ini mau misalnya takoi gimana hukumnya umat Islam jadi buruh Cina, jadi buruh orang Kristen. Kalau yang kan sering musara ustaz bekerja, udah standar orang hukumnya orang enak. Ini haram karena Islam jalan buat orang haram. Haram apa? sekarang <laughs> apa? Sekarang murah hari jenengan. Umur <laughs> orang masalah umat itu kira haram. <laughs> Lho kiai ora sujud ning haram, kiai ora hormat lagi haram. Kiai kira aneh tenan. Satu kali ngeten sampean mulai ngaji karwan santri mukire wajib nomor sari ya ini kiai ora ana. Iya. Jeneng kiai tapi yo bodoh. sing kere itu terus mau bayar ya ora ana karuan jenenge kumpul wong gak iso dari jenenge bayar listrik, SPP. Lah ra iso ta protes kayak bodoh. Udah wae lah. Bodoh jadi apa kok bayar, kumpul lah. Bodoh ini bayar sama listrik ya, cangkemmu. Singkirnya berat. kamu kan itu sami urahan. Misal bodoh itu apa bayar ya Tapi kiai memaksakan wong kiri kan bayar juga. Ini antara niku lihatnya kita mikir secara jernih itu masalah kita itu apa? Suku suku menimbur Cina haram. Nah, cara aku, wajar oh, aku pengen tenan di Cina. Tidur menaik kabeh mau ngomben dadi Bro, eh, total. Bro, Islam lah ya mau kan aja, ada Taman seneng dadi dalam, Kan gak seneng ini dari kiai ini iku kan apa dadi dalam. <laughs> Ah, nurut iku pengen. Bener kok kiai mau aku nak tawakal gak nurut nabi. <laughs> Masa aku kak, dia ngerasa kali di nabi kan biasa, nah perasaan. Dibule orang. <laughs> Ah, Sekarang Watakul ana dia sira ingat Allah ing Allah alam lan ngerti sira kabeh ana wa satuna wa al muttaqin.